Kullun muyassar lima khuliqalahu. Ini ucapan Nabi SAW. Bahwa masing-masing akan dimudahkan. Pada apa yang dia diciptakan untuknya. Wal a'malu bil khawatim. Dan amalan-amalan seseorang tergantung khatimahnya. Tergantung bagaimana terakhirnya. Wasa'id man sa'ida qada'illah Seorang yang berbahagia adalah mereka-mereka yang berbahagia dengan keputusan takdir dari Allah. Wasyaqi, sedangkan yang sengsara, juga mereka-mereka yang sengsara dengan keputusan takdir dari Allah Azza wa Jal. Demikian diucapkan dalam matanya oleh musannif bahwa Abu Ja'far al tahawi rahimahullah. Kala syarih, kemudian berkata pensyarahnya bahwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taqaddama min hadits Ali radhiyallahu taala anhu sudah lewat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu i'malu beramallah kalian sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya kalau dia diciptakan untuk jannah maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli jannah. Kalau dia diciptakan oleh Allah ditakdirkan untuk nar, untuk neraka, maka akan dimudahkan amalannya menuju api neraka. Wa an Zuhair an Abi Zubair dan diriwayatkan dari Zuhair dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ala jaa Suraqah bin Malik. Kata beliau, datang Surakah ibni Malik ibni Ju'sham. Kemudian berkata, Ya Rasulullah, bayin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Ya Rasulullah, terangkan kepada kami agama kami. Sungguh seakan-akan kami diciptakan baru sekarang. Ini seperti baru diciptakan. Fimal amalil an. Untuk apa kita beramal? afi majaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir amfi ma yastaqbil wahai Rasulullah SAW terangkan pada kami agama kami seakan-akan kami baru diciptakan sekarang untuk apa kita beramal apakah untuk sesuatu yang sudah ditulis oleh pena dan pena-pena telah kering jaffat bil aklam adalah apa yang sudah kering pena-pena Wajarat bihil maqadir yang sudah lewat, sudah berjalan takdir-takdirnya. Amfi mayastakbil atau pada perkara yang belum tentu, pada perkara yang nanti akan terjadi. Pertanyaannya, fimal amal. Kita beramal untuk sesuatu yang sudah ditakdirkan atau untuk sesuatu yang belum ditakdirkan ya ini belum terjadi, belum di, belum ditulis yang mana? Maka Nabi menjawab, "Qala la bal fi majaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir." Tidak. Bahkan beramal untuk perkara yang sudah dicatat oleh pena dan lembaran telah kering. Beramal untuk sesuatu yang sudah berlalu takdir-takdirnya sudah lewat takdir-takdirnya. Qala fa mal amal? Kalau begitu, untuk apa kita berupaya? Beramal. Kalau sudah tentukan, sudah takdirkan. Ini mewakili pertanyaan sebagian besar kaum muslimin. Kalau sudah ditakdirkan fulan finnar, fulan fil jannah. Kalau sudah ditakdirkan fulan akan begini, akan begitu. Lantas untuk apa kita beramal? Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan tegas bahwasanya kata beliau oleh salatu wassalam i'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu aw i'malu fa kullun muyassar dalam lafaz ini titik sampai di situ beramalah kalian berupayalah bersungguh-sungguhlah dan masing-masing akan dimudahkan kepada jalannya Ikhwan ibn a'azakumullah sebagaimana yang sering kita dengar dari ucapan-ucapan kaum muslimin kita berupaya Allah yang menentukan kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Demikian pula pada masalah-masalah ini. Pada masalah-masalah dagang, pada masalah-masalah bisnis, kita mengatakan seperti itu dengan biasa. Kita hanya berupaya, Allah yang menakdirkan. Kita berupaya, bersungguh-sungguh, bekerja, adapun hasilnya Allah yang menentukan. Ini juga sama. Kita berupaya untuk beramal, beramal saleh, beramal ibadah. Takdirnya Allah yang menentukan kamu akan dimudahkan ke jalan jannah atau akan dimudahkan ke dalam neraka. Ini akan azakumullah menyebabkan seorang mukmin akan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dirinya tidak memiliki apa-apa terhadap dirinya sendiri. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Sehingga seorang mukmin bil qadari, seorang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan sombong dengan amalan solehnya. Saya bisa beramal soleh karena takdir dari Allah. Tidak sombong dengan ibadahnya. Tidak sombong dengan semua hasil upayanya. Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah menjawab kepada Surakah dengan kalimat i'malu fakullun muyassar. Beramalah, berupayalah. Apa yang diucapkan dalam Sahih Muslim ini dua perkara. Pertama berita dari Nabi SAW bahwa kita beramal ma jaffatil aqlamu wajarat bihil maqadiru bahwa kita beramal karena sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kita beramal beramal dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. yang pertama. Harus kita imani. Siapa yang beriman dia mukmin, siapa yang mengingkari dia mengingkari ucapan Allah dan Rasulnya. Maka dia kufur. Yang kedua, walaupun kita beriman bahwa semua sudah takdirkan, Nabi bersabda, "I'malu." Nabi memerintahkan, "I'malu," berupayalah, berusahalah. Kita nggak tahu takdir hari esok. Dan kita tidak tahu takdir kita nanti mukmin atau kafir, tidak tahu takdirnya nanti di depan hari. Apakah kita ahlul jannah atau ahlul nar? Kita nggak tahu. Dan itu hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kamu ditakdirkan sebagai apa. Maka perintahnya, i'malu, i'malu, i'malu. Beramalah, beramalah, berupayalah, berupayalah, berusaha. Dan termasuk usaha adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk yang ditakdirkan sebagai ahli jannah. Termasuk usaha adalah meratap di hadapan Allah menangis jangan sampai kita menjadi ahli nar jangan sampai takdirkan sebagai orang kafir yang sesat bal mubtadi' jangan sampai kita disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin kita beriman bahwa ini semua dengan qada'i wal qadar di tangan Allah Subhanahu wa taala wa وعن ibn Saad as Sa'idi روايات berikutnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rajul la ya'mal bi'amali ahli al-jannah." فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, bisa saja seseorang beramal dengan amalan ahli surga dalam keadaan apa yang dilihat oleh manusia, ternyata dia penduduk neraka. Dan juga bisa terjadi seseorang beramal dengan amalan ahli neraka Fima Pada apa-apa yang bisa dilihat oleh manusia. Amalannya amalan ahli nar. Wahuwa min ahli jannah. Ternyata dia ahli surga. Jangan dipahami seperti apa pemahaman orang awam. Hati-hati. Jangan dipahami dengan bodoh. Berarti bisa saja ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar. Ternyata dalamnya mukmin. Begitu. Atau sebaliknya, orang yang kelihatan saleh, pakaiannya, ibadahnya, amalnya, dan sebagainya, ternyata dia itu dalamnya kafir. Ahli nar. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya dengan hadis lain. Rasulullah menyatakan al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Sehingga saat itu dia masih dalam keadaan kafir, amalannya amalan ahli nar, musyrik, Bal, dalam keadaan dia tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya. Dia berjalan dalam keadaan beramal dengan amalan ahli nar. Bima Padahal tercatat di lauhil mahfud bahwa dia ahlu jannah. Mungkin terjadi kata Nabi Rasulullah Bisa saja terjadi seperti itu. Kamu lihat dia ah, ini ahli nar dalam hati kamu. Ternyata dia tercatat sebagai ahli jannah. Bagaimana? Tiba-tiba di akhir hidupnya dia taubat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia beramal dengan amalan saleh, kemudian meninggal. Ya, maka dia ahli jannah. Wal Islam yajubbu maqablahu dan Islam menutup apa yang telah lewat. Ya. Islam ya, menutupi semua kesalahan dosa yang telah lewat. Terhapus semuanya. Buka lembaran baru. Demikian dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya seseorang bisa saja beramal dengan amalan ahlin nar, ternyata dia ahli jannah. Atau beramal dengan amalan ahli jannah, ternyata dia ahli nar. Itu dalam riwayat Muslim dengan lafaz Muslim. Wazad al-Bukhari dalam riwayat Bukhari ada tambahan kalimat. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung akhirnya, khotimahnya. Ini menunjukkan makna yang hak yaitu yang dimaksud bahwa orang itu yang kelihatan beramal dengan amalan ahli nar, ternyata nanti di akhirnya Allah sudah tahu bahwa dia akan berubah. Yang tadinya beramal dengan amalan ahli nar, ternyata di akhirnya berubah, bertaubat beramal dengan amalan ahli jannah. Atau sebaliknya, yang terlihat beramal dengan amalan ahli jannah, masya Allah, kamu memujinya, menyanjungnya, ternyata pada akhirnya, naudzubillah, dia bal, sesat. Dan ini sudah terjadi. Contoh yang pertama banyak, contoh yang kedua pun banyak. Yang terlihat dia sebagai ahli sunnah, masya Allah, tiba-tiba berubah. Berubah bukan hanya sampai pada kebidahan-kebidahan. Tokoh yang membela sunnah diaman dulu. Tetapi di masa-masa kita sekarang, cuma di masa-masa yang telah lalu. Tiba-tiba berubah menjadi seorang mubtadi' aklani. Setelah menjadi aklani, berubah lagi dia menjadi ateis. Padahal tadinya pembela sunnah. Dan itu terjadi. Sebaliknya, yang tadinya dia musuh sunnah, menentang dakwah dan seterusnya, tiba-tiba berubah di akhir. Bertawab pada Allah SWT, kemudian dia beramal dengan amalan ahli jannah, kemudian meninggal. Bahkan terjadi pula di masa-masa Rasulullah SAW seorang yang kafir, seorang yang menentang Rasulullah, seorang yang dalam keadaan tadinya anti dengan Islam. Tetapi tiba-tiba Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang sudah disebut oleh Nabi dalam kunut nazilahnya. Allahumma la'an fulan dan wa fulan. Ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Karena kerasnya permusuhan mereka. Fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas pada apa yang tampak bagi manusia seperti itu. Ternyata tercatat di sana bahwa dia ahli jannah. Sehingga ketika Nabi melaknatnya, Allah turunkan ayatnya. Ya. Menghentikan ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat, Laisa laka minal amri syait. engkau tidak memiliki urusan ini. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan memberikan hidayah pada mereka? Ternyata orang-orang tersebut diberi hidayah oleh Allah masuk Islam dan dia menjadi pejuang muslim sahabat yang mulia membela Rasulullah SAW. Sebaliknya juga terjadi. Seorang yang berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perang ini sudah puncak tertingginya ibadah. Darwatu milil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Ini berjihad. Tetapi Nabi menyatakan di antara kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka, dalam jahanam. Mujahidin. Bukan mujahidin biasa, mujahidin bersama Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kemudian, mereka berlomba-lomba untuk syahid. Dan Nabi menjuluki mereka syahid, syahid, syahid. Sehingga yang terbunuh syahid jelas bukan mereka yang dimaksud. Yang tersisa. Pada perang berikutnya juga terbunuh syahid. Sampai tinggal Abu Hurairah dengan Raja. Abu Hurairah ketakutan. Ya. Berarti yang mungkin aku atau dia. Sampai kemudian Rajal diutus menemui Musailamah Al-Kadzab untuk mengancamnya untuk menyampaikan pesan-pesan dari khalifah. Ternyata Rajal ikut terbawa oleh Musailamah Al-Kadzab. Menjadi murtad kafir. Maka Abu Hurairah bersyukur Alhamdulillah berarti dia yang dimaksud. Berarti dia ini masuk, baru bisa tenang. Karena sudah tidak ada lagi yang kemungkinan kecuali dua. Yang lain terbunuh syahid, terbunuh syahid, terbunuh syahid dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Berarti yang tersisa adalah ini. Ternyata Rajal inilah orangnya yang dia kemudian murtad ikut dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan riwayat-riwayat yang seperti ini banyak terjadi. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengomentari orang yang sedang disanjung-sanjung dalam jihad fisabilillah. Ini kasus lain. Masya Allah si pula hebat, berani, semangat jihadnya. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka ada sahabat yang cerdas, tidak mungkin dia menjadi ahli nar kecuali pasti ada sebabnya. Maka aku akan berupaya untuk berperang di dekat dia. Dia berperang di dekat dia sampai ketika dia sudah terluka parah, dia balikkan pedangnya, dia letakkan yang tajamnya di dadanya, sedangkan pegangannya di bumi, kemudian dia rebahkan badannya ke pedangnya sendiri. yakni bunuh diri. Maka dia kembali sahabat tadi menyatakan sadaqah ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, sadaqah ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Apa yang kau maksud? Ya Rasulullah engkau mengatakan dia ahli nar, ternyata dia mati dalam keadaan bunuh diri. Tidak sabar memikul sakitnya dan perihnya luka-luka yang dia dapatkan. Kemudian dia bunuh diri. Demikian keadaan-keadaan. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fima yabdulin nas. Dia beramal pada apa yang tampak bagi manusia. Amalan ahli jannah. Ternyata tercatat di lahul mahfud dia ahli nar. Berarti mesti ujung-ujungnya dia akan berubah. Atau sebaliknya, seorang yang beramal dengan amalan ahli nar, bima yabdulin nas, ternyata ujung-ujungnya tiba-tiba dia tercatat dan memang sudah tercatat dari dulu bahwa dia adalah termasuk ahli jannah. Berarti mesti ujung-ujungnya dia akan taubat. Dan siapa yang tahu? Hanya Allah swt wa taala. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul Gaib dan Allah tidak menampakkan yang gaibnya kepada siapapun kecuali beberapa perkara yang Allah wahyukan kepada para rasul. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Sehingga Nabi pun tahu, fulan min ahlin nar. Wa fi sahihaini dan dalam dua kitab sahih Ayuban sebagai pendukung supaya lebih jelas. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه عليه wasallam wahwa sadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahwa sadiqul masduq dan beliau adalah yang jujur dan terpercaya. Kata beliau, "Inna ahadukum, inna ahadakum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Sebagai cairan. Humayakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. 40 hari juga. Humayakunu budghatan misla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu pula. 40 hari juga. ثم يرسل ilaihil malak. فينفخ فيه الروح Kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Kemudian ditiupkan ruh kepada daging yang sudah berbentuk tadi. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan dengan empat kalimat. Yang dicatat dengan empat catatan takdir. Bikat birizkihi. Dicatat rizkinya. Wa ajalihi. Dicatat ajalnya dan dicatat amalannya amalihi wa syaqi au sa'id dan dicatat pula syaqi am sa'id dicatat pula bahagia atau sengsara apa maknanya maknanya dia sudah dicatat akan sengsara atau akan bahagia apakah dia ahli jannah atau ahli nar apakah dia beramal dengan amalan ahli jannah atau beramal dengan amalan ahli nar sudah dicatat ketika itu ditiupkan ruh dan dicatat empat catatan rizkinya, ajalnya, dan amalannya, dan juga bahagia dan sengsaranya. Walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab. kitab faya'mal bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka kata Nabi SAW, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, yang tiada ilah kecuali dia. Demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Bahwa sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai ketika antara dia dengan surga itu tinggal sedira lagi dari ujung tangan sampai siku namanya sedira. Fayasbiqu alaihi kitab kemudian didahului oleh catatan takdir Fayamal bi'amali ahli nar. Tiba-tiba sudah secengkal lagi dia akan mati dalam keadaan baik. Ternyata berubah. Kemudian beramal dengan amalan ahli nar. Dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Kemudian memasuki. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Dan sebaliknya, salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar hingga antara dia dengan neraka tinggal satu dirak. Tinggal sedikit lagi dia akan mati. Mati dalam keadaan baik dalam keadaan uh, jelek, amalan ahli nar. Fayasbiq alaihi kitab. Tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan ahli jannah di akhir hidupnya. Ketika sudah sekian lagi, sudah sejengkal lagi. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam jannah. Ini gambaran dari Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga khonibrin azakumullah al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqomah itu sangat mahal harganya. Istiqomah terus sampai matinya, ini sungguh sangat tinggi nilainya dan sangat susah dicapai kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beramalah, beramalah dan terus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pada Allah dan meminta pada Allah. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsirah dan hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Wa kadzalikal athar anis salaf, demikian pula asar-asar dari salaf. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid, "Qad aktsara nas min takhrijil athari fi hadzal bab." Manusia sudah banyak mentakhrij meriwayatkan asar-asar mengenai masalah ini. Tentang masalah qada wal qadar. Wa aksal mutakallimun minal kalami fihi. Tetapi para mutakallimun, para ahli kalam, ahli filsafat, mereka banyak berbicara memperbincangkan masalah ini. Tetapi ahli sunnah, mujtami'una alal iman bihatihil asar. Adapun ahli sunnah, mereka semua sepakat untuk beriman dengan asar-asar ini dengan riwayat-riwayat ini, dengan berita-berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam riwayat Ashabus Sunan, dalam Masanid, dalam Musnad Musnad, dan dalam sekian kitab-kitab hadis diriwayatkan. Mutawatir tentang masalah qada wal qadar dan termasuk takdir adalah ketentuan dia ahli jannah atau ahli nar. Maka para mutakallimun, ahli kalam, ahli filsafat, mu'tazilah, dan sejenisnya yang banyak memperbincangkan masalah ini, jangan digubris, jangan didengar, jangan pedulikan. Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka ngoceh dengan ucapan mereka, kalau Allah, kalau Rasul sudah sangat jelas. Maka kata Ibn Abdul Bar, ahlu sunnah mujtami'un, ahli sunnah sepakat untuk beriman dengan hadis-hadis yang seperti ini. Imani takdir, dan berupaya beramal. Imani berita-berita ini bahwa ada manusia yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai ketika akan wafat tiba-tiba dia menjadi ahli jannah. Atau sebaliknya orang yang beramal dengan amalan ahli jannah seumur hidupnya sampai ketika akan wafatnya dia berubah beramal dengan amalan ahli neraka. Ini juga terjadi. Dengan qada'illah wa qadari. Sehingga jangan tenang-tenang merasa diri sudah saleh merasa dia sudah mukmin kemudian dia terlampau GR. Terlalu pede bahwa dia adalah ahli jannah. Padahal na'udzubillah, kalau Allah bolak-balikan hatinya mudah bagi Allah. Karena semua hati-hati kita di tangan Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita di tangan Allah, di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan ke sekehendaknya. Yani semau Allah Subhanahu wa taala Sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bergantung, bertawakal, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq al-afiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran mendatang باذنillah taala. Nasallahu taufiq. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.